Saya juga. Siapa lagi? Pepeng. Pepeng. Pendaki oleh Pepeng. Pendaki gunung nih? Iya. Oh, pendaki gunung. Jangan ditanya dong lagi baca saya. Naik gunung, turun gunung. Lo kira nggak capek? <laughs> Ini turun eh, naik, masuk hutan. Masuk hutan, keluar hutan. Lo kira nggak nyasar? <laughs> Lo nyantai ini ini siapa nih yang kecil nih? Wah cipluk, cipluk sini cipluk. Nah, nah cipluk, seru, cipluk, seru. cipluk. Sini ya. Coba hmm. Aku ini pahlawan kecil dari kumpulan yang terbuang. Bila Belanda datang, aku tantang. Bila Belanda mau nembak, aku bilang, itu beraninya sama anak kecil. <laughs> anak singkong. <laughs> lo, lo, lo, ame Belanda bisa ngomong begitu, ame ay, kalau ame Jepang dijitak lo. <laughs>